wa taala masih memberikan kita karunia dan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung yaitu ibadah solat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi yang kita tahu bahwasanya solat di Masjid Nabawi khairun min alfi salatin fi masiwahu lebih baik daripada seribu kali lipat di masjid yang lain daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah dan kemarin kita telah membahas tentang asal usul ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah kita jelaskan bahwasanya bangsa Arab terbagi menjadi tiga ada Arab yang baidah ada Arab yang uh, eh, aribah Arab asli dan yang ketiga adalah al-Arab al-musta'ribah yaitu Arab yang merupakan perpaduan percampuran dari suku Arab yang asli dengan selain Arab yaitu dari Eh, per, per, pernikahan antara Nabi Ismail alaihissalam dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang merupakan suku asli dari Arab yang ada di Yaman. Kemudian ikhwani fillah azani iyyakum maka Nabi Ismail alaihissalam pun tinggal di kota Mekah kemudian mendakwakan tauhid karena dia adalah seorang seorang nabi dan rasul dan tugas utama para nabi dan para rasul adalah mendakwakan tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan dan kemudian beliau pun beranak pinak sehingga akhirnya di antara keturunan beliau yang bernama Adnan. Para ulama menyebutkan bahwasanya antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihissalam ada 40 kakek ya. Ada 40 kakek antara Adnan dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketahuan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan. Adapun setelah Adnan maka terjadi banyak perselisihan dan tidak ada dalil yang tegas yang soreh yang menjelaskan siapa nama-nama kakek-kakek Nabi setelah Adnan sampai ke Ismail. Oleh karenanya para ulama tatkala membahas tentang sirah nabawiyah mereka menyebutkan tentang kabilah-kabilah yang merupakan keturunan dari Adnan. Dan rata-rata kabilah-kabilah yang tersebar di Hijaz, di Jazirah Jaziratul Arab adalah merupakan keturunan-keturunan dari Adnan. Terlebih-lebih lagi dari keturunan Rabi'ah dan Mudhar. Dari sinilah berkembang banyak kabilah-kabilah yang, yang ter tersebar di Jazirah Arab. Seperti disebutkan oleh para ulama, seperti kabilah Abdul Qais, kemudian Banu, Banu Bakar, dan juga Banu Tamim, mereka dari Mekah kemudian mereka berhijrah dan kebanyakan mereka tinggal di daerah Bahrain karena kita tahu mereka dahulu tatkala tinggal di Mekah tentunya ya mereka mencari tempat-tempat yang subur yang di mana ada sumber air dan banyak tumbuhan akhirnya banyak keturunan dari keturunan Adnan kabilah-kabilah tersebut yang tersebar di jazirah Arab di antaranya seperti disebutkan oleh para ulama seperti Abdul Qais dan Banu Bakar kemudian Banu Tamim yang kemudian pergi hijrah ke Bahrain. Kemudian Banu Hanifah pergi ke daerah Yamama. Kemudian yang tinggal dekat kota Madinah seperti Banu Salim. Kemudian yang tinggal di daerah Taif seperti ya Banu Thaqif. Dan demikianlah terpencarlah anak keturunan dari Adnan. Yang semuanya pada asalnya bersumber dari satu kakek yaitu kakek Adnan yang kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mereka terpencar belah, terpecah dan ber, apa terpecah-pecah dan tidak menyatukan mereka kecuali nanti setelah datang Qusay bin Kilab yang kemudian menyatukan uh, kebanyakan orang-orang Quraisy yang kemudian akhirnya orang-orang Quraisy memiliki ya atau memiliki pamor yang besar setelah itu. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kondisi ya Jazirah Arab yang penuh dengan kesyirikan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya tatkala ada Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mereka membangun Ka'bah, tentunya mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada tauhid dan menjauhkan umat daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila" an baitiya taifina wal-akifina war ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku yaitu membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala di antaranya dari segala bentuk kesyirikan agar bisa digunakan oleh orang-orang yang tawaf atau orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Namun berjalan dengan waktu mulai lunturlah tauhid tersebut setelah meninggalnya Nabi Ismail alaihissalam kemudian semakin ya ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun berlalu maka lunturlah tauhid dan mulailah masuk kesyirikan dalam jaziratul Arab dan para ulama menyebutkan yang pertama kali memasukkan kesyirikan dalam jaziratul Arab yaitu seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai Amr bin Luhai Al-Khuzai Beliau ini yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, itu Amr bin Luhai Al-Khuzai juru qasbahu finnar. Saya melihat bahwasanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia menarik ususnya di neraka jahanam. Dia ini yang pertama kali memasukkan kesyirikan di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan juga yang lainnya, bahwasanya Amr bin, bin Luhai Al-Khuzai ini beliau pergi ke negeri Syam dan ternyata banyak kesyirikan dilakukan di negeri Syam, banyak orang menyembah patung-patung. Dan dia percaya dengan penduduk negeri Syam karena negeri Syam terkenal dengan banyaknya para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim menetap di sana di Palestina, kemudian anak keturunannya tinggal di sana sehingga dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Syam adalah perbuatan baik. Sehingga akhirnya dia pun meminta dari mereka sebuah patung untuk disembah. Maka akhirnya orang-orang musyrikin yang ada di negeri Syam pun memberikan hadiah kepada Amr bin Luhai al-Khuzai sebuah patung yang namanya Hubal. Maka dipikulah Hubal ini oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dibawa dari negeri Syam kemudian dibawa ke kota Mekah dan dimasukkan dalam Ka'bah patung Hubal ini. Setelah itu dia memanggil penduduk kota Mekah dan mengajak mereka untuk menyembah patung Hubal. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan bahwasanya Amr bin Luhay al-Khuzai ini adalah seorang yang soleh, artinya sangat baik. Sering bersedekah, sering bantu orang, akhlaknya mulia. Sehingga orang-orang mengagungkan Amr bin Luhay al-Khuzai. Dan iblis memang cerdas. Tatkala iblis ingin menyesatkan manusia, maka dia memilih orang-orang yang seperti ini. Yang berakhlak mulia, yang sering bersodakah, yang ramah tamah. Sehingga tatkala Amr bin Luhai al-Khuzai mengajak mereka untuk menyembah Hubal, maka diikutilah orang-orang penduduk kota Mekah tatkala itu, sehingga mereka pun terjerumus dalam kesyirikan. Itulah awal kesyirikan yang yang terjadi. Kemudian berkembanglah, timbullah banyak eh, patung-patung, uh, ya, bahkan ada penjual patung, penjual Tuhan ya. Di zaman itu ada orang yang mahat patung ya, baik dari batu ataupun dari kayu dan dijual. Ya. Zaman sekarang juga masih ada penjual Tuhan ya. ya. Zaman dahulu ada orang jual orang yang menjual Tuhan dan dibeli dengan dengan harga. Ada Tuhan yang mahal, ada Tuhan yang murahan. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Mulailah sampai bahkan disebutkan sebagian orang di rumah mereka ada patungnya, ada Tuhannya. Sampai disebutkan juga oleh, oleh ahli sejarah, ahli sejarah bahwasanya orang-orang musyrikin Arab karena begitu berpegang teguhnya mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka, sampai tatkala mereka bersafar, mereka membawa Tuhan. Intinya mereka tidak tenang kecuali Tuhan mereka bersama mereka, ya. Dan zaman sekarang pun ada ada orang yang bersafar naik pesawat, dia bawa Tuhannya. Kalau sudah turun dari selamat eh, turun dari pesawat dengan penuh keselamatan, maka dia berterima kasih kepada Tuhannya, dia sujud kepada Tuhannya. Padahal Tuhannya dia bawa-bawa ya. Kalau kalau dia tidak bawa Tuhannya, Tuhannya tidak bisa naik pesawat. Cuma demikianlah orang-orang tatkala terjerumus dalam kesyirikan, banyak akal sehat tidak dipakai. Oleh karenanya ikhwan, para hadirin, kita katakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya iman yang kita miliki semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita dapatkan ini bukan mengandalkan kecerdasan kita. Memang kecerdasan kita memiliki peran, akan tapi pada hakikatnya ya yang memberi hidayah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan mendapatkan hidayah petunjuk kecuali karena Allah yang berikan hidayah kepada kami. Lihatlah terlalu banyak orang-orang yang lebih cerdas, yang IQ-nya lebih tinggi daripada kita, namun mereka tidak menggunakan otak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati orang-orang Jepang yang terkenal ya, hebatnya, teknologinya, Bahkan ada yang mengatakan anak kecil di antara mereka sudah bisa bikin robot. Ya, kalau kita masih bikin apa? Mungkin patung-patungan atau mainan ya. Anak kecil di antara mereka sudah bikin robot, bagaimana yang besarnya? Tapi otak mereka mereka tidak gunakan. Mereka menyembah matahari, makhluk yang seperti mereka. Terdapati orang-orang India yang juga terkenal cerdas. Akan tapi mereka tidak menggunakan otak mereka sehingga mereka menyembah hewan, mereka menyembah dewa-dewa, sapi mereka sembah, Ya, sapi mereka muliakan, ya. Apakah otak mereka tidak mereka gunakan? Masa ada Tuhan ya bisa beol seperti sapi ya. Ini tentunya ya menjadikan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga orang-orang musyrikin Arab. Mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Tetapi syaitan telah menguasai hati mereka. Sehingga akal sehat mereka hilang dan mereka pun menyembah patung-patung ya yang mereka sangka sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya ada sebagian mereka yang bersafar. Karena mereka bawa Tuhan mereka supaya selamat. Di tengah perjalanan, Tuhan mereka yang dari batu tadi hilang. Sehingga pimpinan mereka, pimpinan rombongan berkata, "Wahai kaumku, berhenti dulu. Inna fakotna rabbana, kita kehilangan Tuhan kita. Iltamisu rabbakum, carilah Tuhan kalian di mana?" Akhirnya berpencar mencari Tuhan. Tuhannya hilang ya. Tuhannya hilang. Akhirnya dicari-cari, tidak didapat Tuhannya. Akhirnya ada yang mengatakan, wahai kaum, sungguhnya aku mendapatkan Tuhan kita. Setelah dia cek lagi ternyata bukan Tuhannya. Dia mengatakan atau yang mirip dengan Tuhan, Tuhan kita. Nggak jadi masalah, yang penting ada yang di, disembah. Ya, seperti ini ya, kebodohan mereka. Disebutkan juga, diriwayatkan dari Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud yang tatkala dia datang dalam keadaan pincang dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya meninggal dunia dalam perang ini, apakah kakiku yang pincang ini akan menginjak surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Akhirnya dia pun maju dalam medan pertempuran, akhirnya dia meninggal dunia. Seorang pahlawan yang terkenal yang diabadikan dalam sejarah bagaimana perjuangan dia membela Islam, meninggal dalam perang Uhud. Diriwayatkan bahwasanya Amr bin Jamuh memiliki sebuah tuhan atau sebuah patung yang dia namakan Manaf. Kemudian anaknya yang bernama Mu'ad bin Amr dan sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, dua orang ini ingin mengerjai ayahnya yang masih dalam keadaan musyrik. Maka mereka berdua anak-anak ini ingin mengejek Tuhan ayahnya. Maka mereka berdua masuk di malam hari tatkala sang ayah sedang tidur maka mereka berdua anak ini pun mengambil Tuhan Manaf tadi. Kemudian setelah itu dilemparkan di sebuah lubang. Di situ tempat sampah, lubang tempat sampah. Orang-orang Arab membuang kotor kotorannya dan di situ, di tempat sampah tersebut. Tatkala di pagi hari, Amr bin Jamu mencari Tuhannya, Manaf. Namun dia tidak menemukan di tempatnya. Maka dia pun mencari-cari-cari, akhirnya dia mendapati ternyata Tuhannya sedang terlempar di sebuah lubang yang bercampur dengan kotoran. Maka dia pun marah. Dia mengatakan, Wailakum, man ada ala alihatina hadhihi leila Celaka kalian, siapa yang mengganggu Tuhanku malam ini, malam tadi. Akhirnya dia pun mengambil Tuhannya, kemudian dia cuci Tuhannya, dia bersihkan Tuhannya, dia kasih parfum Tuhannya. Kemudian dia meletakkan Tuhannya pada tempatnya. Malam berikutnya datang lagi dua anak ini. Ya. <laughs> Ingin mengerjain apa? <laughs> Ayahnya. Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Jabal. Akhirnya diambillah Tuhannya Kemudian dia lakukan dengan cara yang sama. Dilemparkanlah Tuhan mana patung tadi di lubang yang isinya kotoran. Akhirnya Amr bin Jamuh pun mencari-cari lagi tidak menemukan Tuhannya. Dia pun capek. Akhirnya dia mendapatkan Tuhannya di tempat yang sama. Karena dia jengkel, maka dia pun bawa sebuah pedang, dia letakkan di Tuhannya. Dia kembalikan Tuhannya, dia bersihkan, dia mandikan, dia letakkan pada tempatnya, dia taruh pedang di sisi Tuhannya. Dan dia mengatakan, In kana fika khair fadafi an nafsi. Kalau kau memang baik, bela dirimu dengan pedang ini. Saya sudah kasih bekal apa? <laughs> Pedang. Namun anaknya tetap mengerjai dia. Di malam hari dia pun mengambil lagi apa namanya? patung tersebut, Tuhan tersebut dilemparkan lagi akhirnya Amr bin Jamuh pun mencari-cari di pagi hari dan dia pun mendapati Tuhannya ternyata tidak bisa apa-apa ya. Inilah di antara perkara yang mengantarkan beliau akhirnya masuk ke dalam Islam. Demikian juga ya, ada seorang ya, sahabat yang tatkala dia hendak menyembah Tuhannya, tiba-tiba dia dapati Tuhannya yang terbuat dari patung ya, sedang dikencingi oleh dua ekor serigala. Maka dia pun berkata dalam syairnya, Arabun yabulu alaihi saalabani bi Apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh dua ekor anjing di kepalanya? wa qadzalla man balat alaihi tha'alibu. Sungguh terhinakan ya Tuhan yang dikencingi oleh anjing-anjing atau serigala-serigala. Demikianlah ikhwan ya, bagaimana kondisi mereka ada yang membuat Tuhan dari apa namanya? dari kue atau dari gandum. Tatkala lapar, Tuhannya dimakan ya kan masih bisa dibikin lagi Tuhannya. Masa ada Tuhan di dimakan. Ini kondisi mereka tatkala itu. Kemudian mereka tatkala mengaungkan Tuhan-Tuhan tersebut, mereka mengadakan banyak ibadah terhadap Tuhan-Tuhan tersebut. Sebelumnya saya ingatkan kepada ikhwas kalian, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, bukanlah mereka meyakini patung-patung tersebut menciptakan alam semesta, tidak. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka sungguh-sungguh benar-benar akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surat Zuhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." <clears throat> Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? La yakulunna Allah. Kata mereka, Allah yang menciptakan kami. Oleh karenanya tidak heran kenapa mereka percaya kepada Allah masih ada tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bukankah Ka'bah di Mekah dibangun? Bukankah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan letaknya di Mekah? Sehingga kita dapati orang-orang Arab <clears throat> meskipun mereka kafir, nama mereka Abdullah seperti ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah padahal Nabi belum lahir. Kemudian juga ada Abdullah-Abdullah yang lain seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, namanya sudah Abdullah. <clears throat> sebelum datangnya Islam. Dan banyak Abdullah-Abdullah yang lain padahal Abdullah artinya hamba hamba Allah. Demikian juga kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka berhaji. Mereka juga pergi ke Mekah, mereka mengagungkan Ka'bah, ya. Mereka mengagungkan daerah haram. Mereka mengagungkan Asyurul Haram, bulan-bulan haram. Dan ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena jangan sampai kita terbetik dalam otak kita Betapa bodohnya orang-orang Arab sehingga mereka menyembah patung dan mereka menyangka patung ini yang telah menciptakan langit dan bumi. Tidak demikian. <clears throat> Tatkala mereka membuat patung dari kue, dari gandum, kemudian kalau lapar patungnya dimakan, maka tidak mungkin dia meyakini bahwasanya patung yang dia buat ini, patung yang dia pahat ini, inilah patung yang menciptakan langit dan bumi. Bukan demikian keyakinan mereka. Akan tapi keyakinan mereka bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah ini hanyalah wasilah hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Simbol dari orang-orang soleh dan itulah kesyirikan yang terjadi hingga saat ini. Tatkala mereka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, "Mana abuduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi bayangkan, mereka melakukan kesyirikan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan banyak orang seperti ini. Mereka melakukan kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan. Mereka menyangka kesyirikan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa iyyakum para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain tatkala Nabi SAW menegur mereka mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Tuhan-tuhan kami ini adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ahli tafsir di antaranya Ar-Razi yang bermadhab Syafi'i dalam kitab-kitabnya Tafsirul Kabir atau uh, Mafatihul Ghaib dia menyebutkan bahwasanya kenapa orang-orang Arab menyembah patung-patung tatkala itu mereka punya keyakinan kalau mereka menyembah patung-patung ini semakin mudah Allah memberi rezeki karena inilah wasilah-wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah patung-patung tersebut apa patung-patung tersebut hanyalah simbol dari orang-orang soleh contohnya seperti Lata di antara Tuhan-Tuhan mereka ada yang namanya Lata. Lata ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Ibnu Abbas menyebutkan karena yalitu sawi qalil hujjaj. Bahwasanya Lata ini orang soleh. Dia dahulu sering membuat adonan dan dibagi-bagikan makanan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal, dibangunlah patung di kuburannya. Akhirnya disembah jadi patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh. Sebagaimana orang-orang Nasrani. Tatkala mereka menyembah patung Isa. Mereka tidak meyakini patung inilah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tapi patung ini hanyalah simbol. Simbol dari Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya patungnya sering berubah-ubah bentuknya tergantung tergantung di mana posisi mereka. Ya, terkadang keriting, terkadang enggak, terkadang hitam, terkadang putih ya. Tergantung posisi mereka di, berada. Intinya patung tersebut adalah simbol dari Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana orang-orang Hindu yang mereka menyembah patung-patung. Ya, kita dapati patung-patung tersebut adalah simbol dari roh atau jin atau dewa yang menurut keyakinan mereka menempati patung tersebut. Karenanya tatkala saya berjalan di Bali sekitar 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya ingin ke Lombok, saya melewati Bali. Saya lihat banyak sekali patung-patung di Bali. Memang tempat yang indah dan saya lihat banyak patung. Namun yang menarik perhatian saya, ada patung-patung yang sudah dikasih sarung, ada patung-patung yang belum dikasih sarung. Maka saya bertanya kepada orang Bali, kenapa itu ada patung yang disarungi, ada patung yang masih telanjang belum disarungi. <laughs> Untung dia tidak menjawab satunya sudah disunat, satunya belum. <laughs> Tapi dia bilang satunya sudah ada yang nempati, yang satunya belum. Jadi mereka buat patung dahulu. Kalau sudah mereka rasakan ada yang menempati, mereka taruh sarung dan siap diberikan sesajen-sesajen. Oleh karenanya patung yang mereka buat hanyalah simbol dari dewa-dewa, ya, atau tuhan-tuhan yang mereka sembah. Demikian juga orang-orang Arab. Tatkala mereka menyembah patung-patung, patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang soleh di antaranya Lata. Karenanya, ikhwani fillah Allah kum, ketahuilah bahwasanya mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Buktinya mereka melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana atau hadis tersebut menyebutkan bagaimana orang-orang Arab mereka berhaji dan mereka bertalbiyah dan mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik bayangkan talbiyahnya sama dengan talbiyah kita mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Apa artinya? Ya Allah kami penuhi panggilanmu. Ya Allah kami penuhi panggilanmu. La syarika laka labbaik. Tidak ada syarikat bagi engkau ya Allah. Tatkala mereka mengucapkan demikian kata Nabi SAW. "Wailakum qat qat. Cukup jangan ditambah lagi talbiyah kalian. Akan tetapi ternyata mereka tambah talbiyah mereka dengan perkataan syirik. Mereka mengatakan, "Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak." Kecuali syarikat engkau ya, ya Allah, yaitu syarikat yang kau izinkan untuk menjadi syirikan bagi engkau tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau menguasai syarikat tersebut dan dia tidak menguasai apa-apa. Bayangkan, dalam kalimat syirik yang disebutkan oleh orang-orang Arab tatkala berbuat kesyirikan, tatkala mereka berhaji, mengandung pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Kata mereka, "Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak." Ya Allah, tidak ada syarikat bagi engkau kecuali syarikat yang kau bolehkan. Yang syarikat tersebut kau kuasai dan dia tidak memiliki apa-apa. Karenanya Tatkala mereka menyembah patung-patung tersebut itu itu hanyalah wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka meyakini patung-patung tersebut yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan rezeki tidak, tetapi hanya sarana untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang mereka lakukan yaitu mereka itikaf di kuburan-kuburan tersebut atau di patung-patung tersebut. Kemudian mereka tawaf di patung-patung tersebut yang sangat menakjubkan yaitu bahwasanya ya di antara patung-patung yang mereka sembah adalah patung Isaf wa Nailah. Isaf dan Nailah ini dua orang pasangan lelaki dan wanita yang mereka berzina di Ka'bah. Mereka berzina di Ka'bah. Dalam Ka'bah mereka berzina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah dua orang ini menjadi patung. Terkutuk ya, sehingga menjadi bahan celaan manusia. Namun berjalan dengan waktu, ya, malah akhirnya dua patung ini disembah. Inilah perkara yang aneh. Ya. Ada sesembahan tapi asalnya adalah orang pelaku maksiat. Menunjukkan keparahan yang terjadi pada kaum musyrikin yang ada di Arab. Kemudian mereka juga menyembelih untuk patung-patung mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alan nusub." yang mereka sembelih untuk patung-patung mereka dan Allah melarang makan sembelihan yang yang disembelih untuk patung-patung mereka tuhan-tuhan mereka wala ta'kulu mimma lam lam yudhkar alaih dan janganlah kalian makan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya dan di antaranya juga memberi sesajen ini di antara ibadah yang sangat sering mereka lakukan memberi sesajen sesajen yang mereka berikan bisa jadi berupa sembelihan sebagaimana yang kita bacakan tadi ayat dalam Al-Quran. Demikian juga, di antara sesajen yang mereka berikan adalah tumbuh-tumbuhan, makanan. Dan Allah abadikan kegiatan ibadah mereka ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a harthi wal an'ami nasiban." Faqalu hadza lillahi bi Mereka <clears throat> jadi mereka tatkala punya hasil tanaman, mereka letakkan sebagian buat Tuhan-Tuhan mereka sebagian mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala yang untuk Allah kalau ada fakir miskin diberikan ini ini sesajen buat Allah ya kalau ada fakir miskin mereka bagi-bagikan ternyata tatkala datang angin sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari riwayat-riwayat yang menjelaskan tafsir ayat ini kalau ada angin yang berhembus dengan kencang kemudian meniup bagian tanaman yang diserahkan untuk Allah pindah ke sesajennya patung-patung mereka maka mereka tidak kembalikan tetapi kalau ada angin yang kemudian meniup ya makanan-makanan tersebut berpindah ke bagian untuk Allah mereka kembalikan. Jadi mereka lebih mengutamakan sesajen buat patung-patung mereka. Kalau seandainya ada yang dari Allah pindah ke, patung-patung mereka, kata mereka patung-patung ini butuh, patung-patung ini miskin, Allah sudah kaya. Jadi tidak apa-apa kita kasihkan kepada patung-patung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Adapun sesajen yang mereka serahkan kepada syarikat-syarikat mereka, patung-patung mereka, maka tidak akan sampai kepada Allah. Fama kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Adapun sesembahan yang mereka berikan kepada Allah bisa sampai kepada patung-patung yang mereka syirikit, syirikan sa'ama yahkumun sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah mengkeramatkan sebagian hewan-hewan. Kenapa ikhwan saya ingin menyampaikan bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi sebelum datangnya diutusnya Nabi SAW. Karena banyak kesyirikan tersebut yang masih dipraktekkan sampai sekarang. Masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang ada sebelum diutusnya Nabi masih dipraktekkan terutama di tanah air kita. Terutama di tanah air kita. Di antaranya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini contoh-contoh kesyirikan yang saya sebutkan tadi. Sebagiannya Allah abadikan di Al-Quran. Supaya kita bisa mengambil ibrah di antaranya mereka mengkeramatkan onta dan kambing yang memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakin alladziina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Kata Allah, Allah tidak pernah ya membuat ya syariat tentang bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Ini empat model ekor binatang yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwasanya Bahirah bintu Saibah. Saibah adalah seekor onta yang dia beranak sepuluh ekor betina berturut-turut tidak ada jantan di antaranya. Ini istimewa. Ini apa namanya? Uh, onta beranak sepuluh ekor betina tidak ada jantan di antaranya. Akhirnya setelah beranak sepuluh ekor betina, maka ini diistimewakan. Tidak boleh diambil susunya, tidak boleh dinaiki onta tersebut, dikeramatkan. Ini bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Kemudian anaknya setelah itu, setelah sepuluh betina dilahirkan, anak yang ke-11 disebut dengan bahira. Itu pun di disucikan karena dia anak yang spesial setelah melewati sepuluh ekor anak betina tanpa terputus-putus, muncul anak berikutnya, anak itu pun diistimewakan kalau sudah besar tidak boleh dinaiki, ditunggangi dan tidak boleh diambil susunya. Adapun wasilah, demikian pula wasilah disebutkan bahwasanya wasilah adalah seekor onta yang juga telah melahirkan sepuluh ekor anak betina dari sepuluh kelahiran ya. Disebutkan di sini dari lima kali kelahiran, maka melahirkan sepuluh ekor anak betina tanpa ada lelakinya sama sekali. Ini pun dimuliakan dan dikeramatkan. Adapun ham, ya, adalah onta jantan yang dia dikawinkan dengan onta betina dan ternyata betina tersebut melahirkan sepuluh ekor betina. Tidak ada lelaki di antaranya juga, tidak ada jantan di antaranya. Ya, jantan ini pun diistimewakan karena sudah berhasil membuat bunting ya onta-onta betina dan melahirkan 10 ekor anak betina tidak ada laki-lakinya sama sekali dari 10 ekor tersebut. Akhirnya onta jantan tersebut tidak boleh ditunggangi ya. Hanya boleh untuk dikawinkan dengan ya onta-onta betina yang lain. Ini diantara bentuk-bentuk kekeramatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dan ini tak ada di tanah air kita yang mengkeramatkan misalnya Kiai Slamet, Ada kiai namanya Kiai Slamet ternyata seekor sapi. Saya juga belum pernah lihat dan belum pernah jabat tangan sama beliau ya. Saya kira dulu seekor uh, kiai, lalu Kiai Slamet ternyata seekor sapi. Bahkan saya dengar bahkan kotorannya pun apa diambil untuk mencari keberkahan bahkan lebih parah daripada orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu tidak mengambil kotoran sapi Tuhan mereka untuk dikeramatkan. Ini Kiai Slamet Dan dia kayaknya ada rombongannya ya, ada anaknya, ada ada pawangnya, ada macam-macamnya. Subhanallah kesyirikan yang ada di zaman dahulu, ya. Sebelum datangnya Nabi masih ada di zaman zaman sekarang. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah istiqsam bil azlam, yaitu mengambil undian. Jadi ada misalnya ada apa namanya semacam apa kalau bahasa Indonesia itu? Yang seperti orang-orang Cina yang ada apa namanya? Kayak sumpit tapi ada tulisannya. Ada tulisannya lakukan, ada tulisannya tidak boleh dilakukan. Naam dan la. Jadi kalau mereka mau misalnya mau safar mereka goyang. Kalau keluar naam, iya berarti lanjutkan safar. Kalau digoyang keluarnya la, jangan ikut safar. Ya. Tidak usah safar. Ini diantara kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kalau kita apa? Toke, iya. Toke enggak. Toke, iya. Toke, iya. Pergi enggak, pergi enggak, pergi enggak, enggak pergi sama aja. Baik pergi enggak. Ini seperti ini, ini juga diantara bentuk kesyirikan. Yang satunya pakai bambu satunya atau pakai kayu satunya pakai tokek ya tokek jadi bahan kesyirikan kasihan tokek nggak ada salahnya dijadikan bahan kesyirikan kemudian di antara bentuk kesyirikan juga tiaroh yaitu mereka melakukan kesyirikan dengan mengundi nasib mereka atau mengikatkan nasib mereka nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan alam yang mereka lihat atau suara-suara yang mereka dengar oleh karenanya misalnya ada burung tertentu datang di tempat mereka oh ini tandanya demikian Demikian juga tatkala mereka ingin bersafar, mereka datang kepada seekor burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya lari ke kanan, mereka lanjutkan safarnya. Kalau burungnya lari ke kiri, mereka tidak lanjutkan safarnya. Tatkala mungkin di antara mereka ada yang baru buka, ya, baru buka tempat jualan mereka tiba-tiba yang beli orangnya, ya, misalnya bisu, waduh ini nasib sial. Sudah tutup saja toko hari ini, nanti bakalan sial selanjutnya. Jadi dia mengkiat mereka mengikatkan atau mengkaitkan nasib sial mereka dengan apa-apa yang mereka dengar dan apa-apa yang mereka lihat. Dan ini banyak terjadi, sangat banyak di tanah air kita. Kalau seorang baru keluar dari rumahnya tiba-tiba ada seekor burung yang buang air atau beol di atas kepalanya, dia masuk kembali tidak mau keluar. Ini tanda sial. Baru keluar sudah di beolin apa? Seekor burung merpati. Padahal burung merpati ya dia tidak tahu kalau antum mau keluar ya. Mereka yang sampai ada seorang teman tatkala dia cerita temannya tatkala keluar tahu-tahu dibeolin burung merpati, maka temannya ini pun marah dan dia berkata kepada merpati tersebut, dia mengatakan, "Wahai burung merpati, dunia ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya ya? <laughs> Masih banyak tempat untuk <laughs> buang air." Ikhwani fillah sanallahu yakum. Inilah saya sebutkan di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Di antaranya percaya kepada dukun, percaya kepada paranormal dan sampai sekarang masih laris ya. Sangat laris manis dukun dan paranormal bahkan diagungkan, bahkan dimunculkan di acara-acara televisi. Ini menunjukkan bobroknya akidah. Ya. Saudara-saudara kita di tanah air, seharusnya kalau akidah kita kuat, kita benci orang-orang seperti ini. Kita benci orang-orang seperti ini karena hukum orang yang melakukan sihir atau dukun dipenggal kepalanya. Ya. Haddus sahir darbatun bisayf. Diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda bahwasanya hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya. Tapi kenyataannya di tanah air malah diagungkan, malah dimunculkan di televisi, ya makan dihormati oleh orang banyak. Ini menunjukkan ya parahnya akidah sebagian saudara-saudara kita di tanah air kita. Demikianlah uh, ikhwani fillah Allah iyakum tentang akidah kesyirikan yang tersebar sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rusaknya moral orang-orang jahiliyah sebelum diutus diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya seperti mereka suka minum khamar dan minum khamar ini benar-benar tersebar di rakyat jahiliyah di uh, orang Arab jahiliyah tatkala itu sampai mereka menyebutkan syair-syair tentang bagaimana indahnya khamar yang yang mereka minum karena benar-benar mereka suka minum khamar tatkala ini bobroknya akhlak mereka di antaranya juga zina terlalu banyak perzinahan yang mereka lakukan oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan di antara bentuk-bentuk zina yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Empat di antaranya dan satu di antara empat tersebut adalah nikah yang benar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, nikah yang pertama yang benar ya sebagaimana seorang lelaki kemudian melamar seorang wanita, kemudian beri mahar kepada wanita tersebut, kemudian terjadi pernikahan. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Namun tiga berikutnya merupakan nikah yang parah, yang merupakan zina, namun mereka namakan nikah. Di antaranya model pernikahan yaitu seorang lelaki ya mengatakan kepada istrinya. Ini juga terjadi di sebagian orang-orang yang sufi ekstrim. Jadi lelaki ini punya istri. Tatkala istrinya sudah suci dari haidnya, dia mengatakan pergi kepada si fulan. Ya. Minta berkah dari dia. Artinya supaya berhubungan dengan fulan tersebut. Dan fulan tersebut kebanyakan orang-orang besar para pemimpin atau orang-orang terkenal dan laki-laki ini sang suami ingin agar istrinya mendapat keberkahan dari orang tersebut sehingga istrinya pun diutus ke lelaki tersebut untuk digauli oleh laki tersebut kemudian setelah pulang dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya sampai jelas istrinya hamil kalau istrinya gagal hamil suruh kembali lagi sampai hamil dihamili oleh lelaki tersebut kenapa dalam rangka mencari keberkahan ingin mempunyai anak yang hebat karena keturunan dari lelaki terkenal atau lelaki pemimpin dan ini pernah dilakukan di zaman jahiliyah. Dan sebagian orang-orang kita yang ya, ya, ya yang dibodohi oleh misalnya sebagian ustadz yang atau sebagian uh, guru agama yang melenceng ya, terkadang mengabarkan seperti sehingga dizinahi dengan alasan diberikan keberkahan dan terjadi beberapa kasus tentang masalah ini. Di antaranya bentuk perzinahan atau pernikahan di zaman jahiliyah yaitu seorang wanita digauli oleh rahat. Kurang dari 10 orang. Entah 9 orang, entah 8 orang, entah 7 orang. Seluruhnya menggauli seorang wanita. Sampai akhirnya wanita tersebut hamil. Tatkala wanita tersebut sudah hamil dan keluar anaknya, maka wanita tersebut bebas pilih mana ayahnya. Disuruh panggil tujuh orang tersebut, sembilan orang tersebut kumpul. Tinggal sang wanita pilih kamu bapaknya anak ini dan tidak boleh dia menolak. Ini salah satu bentuk ya kerusakan moral yang terjadi di zaman jahiliyah. Di antaranya juga yang lebih parah daripada itu. Lebih daripada sepuluh orang. Ya, menggauli seorang pezina. Di zaman jahiliyah, kalau ada wanita pezina, maka mereka pasang bendera warna merah di hadapan rumahnya. Sehingga dikenal inilah wanita pezina. Maka berbondong menolak orang datang, kemudian berzina dengan wanita tersebut, sampai akhirnya dia mengandung dan punya anak. Tatkala dia melahirkan anaknya, maka dipanggilah seorang ahli genetika ya zaman dahulu untuk ngecek ini mana yang mirip dengan apa dilihat mungkin sidik jarinya, entah dilihat apanya. Oh, kamu bapaknya, maka dia harus terima, tidak boleh dia tolak. Dia harus menerima anak tersebut. Inilah bentuk-bentuk nikah jahiliyah yang, yang merupakan perzinahan yang tersisa cuma jenis pertama. Di antaranya adalah nikah shigor yang mungkin masih ada di terjadi di zaman sekarang ini, yaitu seorang menikahkan putrinya misalnya. Dia mengatakan saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan syarat kamu menikahkan putrimu juga dengan dengan saya atau saya menikahkan adik perempuan saya dengan kamu dengan syarat kamu juga menikahkan adik perempuanmu dengan saya. Ini nikah syidhar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara rusaknya moral mereka adalah mengubur anak wanita hidup-hidup karena mereka tidak suka dengan anak wanita. Disebutkan asal dari adat buruk ini terjadi pertempuran di antara dua kabilah besar. Dua kabilah besar bertempur sehingga akhirnya sebagian anak-anak kepala kabilah, kepala suku kabilah, ditawan oleh kabilah yang lain. Akhirnya dinikahi oleh kabilah tersebut. Kabilah yang menawan tadi. Dinikahi sampai akhirnya ya hidup bersama kabilah musuh tadi. Lama kelamaan akhirnya damailah dua kabilah ini. Tatkala damai, maka kabilah asal dari wanita ini, wanita-wanita yang diambil oleh dinikahi oleh kabilah musuh, mereka mengatakan untuk kembali kepada kabilahnya. Rupanya wanita-wanita ini tidak mau kembali kepada ayah-ayah mereka. Mereka lebih milih hidup bersama kabilah-kabilah yang tadinya musuh mereka. Akhirnya ayah-ayah ini pada murka. Anak-anak wanita kita kurang ajar, malah bergabung dengan musuh kita. Akhirnya sejak itu mereka berazam dan bernazar, kalau punya anak perempuan lagi akan dia kubur hidup-hidup supaya tidak memalukan kabilahnya. Akhirnya terjadilah adat seperti itu dan berlanjut sampai di di Jazirah Arab berlanjut dan turun-temurun. Akhirnya kalau ada anak wanita, maka anak e, wanita maka langsung dikubur. Dan mereka memiliki dua cara untuk menguburkan. Di antaranya begitu lahir langsung dikubur. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikabarkan tentang ya bahwasanya yang lahir adalah seorang putri, maka dia pun wajahnya hitam karena apa? Karena malu. Dia bersembunyi, malu kalau sampai ketahuan anaknya perempuan. Ayum sikuhu ala hunin am yadusuhu fitrab. Ada dua pilihan, apakah ditahan dulu anak wanita ini sampai gede baru dikubur atau langsung dikubur hidup-hidup baru lahir langsung di dikuburkan. Oleh karenanya dua cara mereka lakukan. Ada yang begitu lahir mereka langsung kuburkan, ada yang dibiarkan sampai bahkan disebutkan dalam sebagian sejarah sampai mereka dewasa. Ada yang sebelum dewasa, ya dihiasi ya anak tersebut dengan pakaian yang indah untuk dalam rangka dikuburkan. Bahkan ada yang sudah dewasa baru di, dikuburkan. Ini adat jahiliyah yang paling buruk yang mereka lakukan. Di antara kerusakan moral yang mereka lakukan. Dan kita tahu bahwasanya masih ada sisa-sisa adat jahiliyah ini, jahiliyah ini kepada sebagian kaum muslimin yang kalau dikabarkan bahwasanya anaknya perempuan, ya, maka dia pun bersedih hati. Maka dia pun menyalahkan istrinya. Kamu lagi ngelahirkan anak perempuan lagi. Padahal istrinya mengatakan saya cuma tempat penanaman, saya cuma tanah yang tanam kamu. Kalau anaknya perempuan jangan salah yang yang tanam bibit siapa? Sang lelaki. Akhirnya apa? Dia tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang bodoh, menyandarkan kesalahan kepada istrinya yang hanya sekedar pasrah menerima penanaman dari dari dirinya. Jadi ini masih adat yang tersisa di sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya kita, ya apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka kita terima dari semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu iyyakum tentang kondisi Arab jahiliyah baik kesyirikan yang mereka lakukan ataupun kerusakan moral yang mereka lakukan kemudian akhirnya diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang sangat mulia dan nasab yang sangat tinggi dalam rangka ya memperbaharui agama nenek moyangnya yaitu agama Ibrahim alaihissalam yang merupakan agama tauhid yang murni dari kesyirikan, murni dari ya, khurafat-khurafat dan murni dari keyakinan-keyakinan ya yang tidak didasarkan dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 patung. Ini menunjukkan parahnya kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah tersebut. Tatkala Nabi SAW menguasai kota Mekah, maka beliau pun menghancurkan patung-patung tersebut. Ya, dan beliau mengatakan, al haq, zahaqal batil, telah datang kebenaran, dan telah hancurlah kebatilan. Demikian saja para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Sini pak, sini pak. <laughs> Pakai mic aja. Ya, biar yang lain dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustaz tentang bagaimana tentang apa orang yang membunuh anak perempuannya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya. Apa itu? Ada dasar yang sah, Ustaz? Uh, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah tertawa dan pernah menangis ya. Beliau tertawa karena mengingat beliau pernah buat Tuhan dari makanan tatkala lapar Tuhannya beliau makan. Dan beliau menangis tatkala mengingat bahwasanya beliau pernah membunuh hidup-hidup putrinya. Namun qadarullah saya belum mengecek kesohihan hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau atau tidak ya? Ya. Sempat terbetik dari di benak saya tadi ingin mengecek tapi waktunya tidak cukup saya sudah keburu ke Masjidil Haram. Allah alam bisawab ya, tapi cerita ini masyhur. Namun saya ragu akan kesohihan dari cerita ini. Akan tapi saya ingin sampaikan kepada antum sekalian bahwasanya orang-orang tatkala menyampaikan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mereka tasahul, mereka tidak terlalu ketat dalam menyampaikan hadis-hadis harus harus semuanya sahih, kecuali hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum atau hadis-hadis yang dibangun di atasnya hukum. Karena sebagian orang berdalil dengan sirah Nabi untuk melakukan hukum-hukum tertentu. Misalnya berdalil dengan sebagian sirah Nabi untuk berdemonstrasi misalnya. Atau melakukan suatu perkara. Ya. Atau meyakini suatu keyakinan-keyakinan. Ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah. Kalau riwayat-riwayat tersebut berkaitan dengan hukum atau akidah, maka mereka ketat sebagaimana berbicara tentang hukum-hukum yang lain. Akan tapi kalau riwayat-riwayat tersebut tidak berkaitan dengan hukum, maka para ulama tidak terlalu ketat dalam menyampaikan ya e, riwayat-riwayat. Karena kalau kita hanya bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih dalam sirah Nabi, memang sudah lengkap tapi belum sempurna, masih ada bolongan-bolongan yang merupakan apa namanya penyambung antara dua hadis yang sahih. Oleh karena para ulama sering menyebutkan beberapa riwayat yang tidak sahih tapi menyambung cerita tersebut. Antara dua hadis yang sahih kayaknya masih ada fase yang yang tidak tahu bagaimana kisahnya ternyata ada hadis tetapi hadisnya lemah. Oleh karenanya antum jangan heran terkadang para ulama tatkala menyampaikan tentang sirah Nabi, mereka menyebutkan beberapa riwayat yang yang agak lemah namun tidak syadidul dhaaf, tidak lemah sekali apalagi sampai pada derajat hadis palsu. Enggak tetapi hadis yang uh, lemah tetapi lemahnya tidak begitu parah ya. Adapun tentang uh, riwayat Ibnu Umar bin Khattab tadi, wallah alam tapi saya ragu tentang kesahihannya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih faedah kepada kepada kita. Ah, berikutnya kalau ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan, jika Al-Quran berlaku hingga akhir zaman, bagaimana memakai posisi budak yang di begitu banyak disebutkan ya untuk di, boleh digauli tanpa nikah? <laughs> Jadi di antara ya yang diperbolehkan untuk digauli adalah istri dan budak-budak yang kita miliki. Akan tapi Islam datang, jadi saya perlu ingatkan bahwasanya Islam datang bukan dalam untuk memperbudak. Perbudakan sudah ada dilakukan bukan hanya orang-orang Arab bahkan orang-orang kafir, orang-orang Romawi dan yang lainnya. Mereka juga telah melakukan perbudakan. Islam datang dalam bukan dalam rangka untuk mengakui perbudakan, tapi dalam rangka untuk ya mengurangi perbudakan oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menganjurkan untuk membebas, membebaskan budak. Bahkan hukuman-hukuman banyak dikaitkan dengan membebaskan se, se, apa, seorang budak. Seperti seorang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jika dia punya budak, maka dia harus membebaskan apa? Seorang budak. Dan demikian juga kesalahan-kesalahan yang lain. Ya. Oleh karenanya Islam datang dalam rangka untuk mengurangi perbudakan dan alhamdulillah saya dengar di kerajaan Arab Saudi di zaman seorang raja saya lupa raja siapa apakah Malik Abdul Aziz atau setelahnya atau sebelumnya maka banyak budak yang dibebaskan banyak budak yang dibebaskan sehingga tidak tersisa budak lagi di jazirah Arab tidak tersisa lagi budak di jazirah Arab ya ada waktu itu tersisa budak di sebagian daerah sebagian negara sehingga sebagian orang tatkala ingin membebaskan budak, mereka bebaskan budak yang ada di negara tersebut ya. Mengenai apakah masih ada perbudakan? Ya. Bisa saja masih ada perbudakan jika ter terjadi peperangan. Jika terjadi apa? Peperangan. Karena wanita yang ditawan dari musuh kita tatkala terjadi peperangan, maka dijadikan budak. Dan ini pernah yang saya dengar dilakukan oleh sebagian orang tatkala terjadi peperangan di Afghanistan melawan Rusia. Ada sebagian orang yang menjadikan wanita Rusia sebagai budak atau lelaki Rusia sebagai apa? Budak. Namun ternyata budaknya kepala batu, <laughs> budaknya besar-besar dan tukang membangkang ya. Tidak bisa, mentalnya bukan mental budak <laughs> sehingga sulit untuk di, diperbudak. Padahal hukumnya bisa jadi budak. Akan tapi mental mereka bukan mental mental budak ya. Jadi kita tidak tahu apakah ke depan masih ada budak atau tidak karena tidak ada yang menjamin kedamaian dunia sampai hari kiamat. Bisa jadi ada peperangan dan demikianlah kebiasaan manusia tatkala perang yang lawan diperbudak oleh oleh yang menang. Oleh karena bisa jadi berlaku hukum Islam sampai hari kiamat. Kalaupun tidak ada budak sampai hari kiamat ya sudah, hukum Islam hanya berlaku kepada yang yang ada budak. Kalau yang tidak ada budaknya maka ayat-ayat yang berkaitan dengan budak tidak dipakai sampai ada budak lagi. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana mau bertanya Ustaz Tentang uh, perkara sulap Atau sejenisnya seperti acara di televisi Acara kuya-kuya Acara kuya-kuya Ustaz Kuya-kuya itu orang seperti disulap seperti itu Kemudian dia seperti keserupan Bisa bicarakan tentang pacarnya apanya Bagaimana hukum kita menontonnya Ustaz Ah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sulap, maka sulap ada dua jenis ya. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah, para ulama sepakat ya, empat madhab kalau ada seorang penyihir maka hukumnya dipenggal. Ya. Dan ini dipraktikkan alhamdulillah di sini ya. Jadi ini merupakan keutamaan yang kita banggakan. Penyihir dipenggal karena penyihir ini memang sering membuat gelisah kaum muslimin ya. Karena orang kalau sedikit marah kemudian nyantet orang lain ya. Padahal hanya gara-gara perkara sepele, gara-gara tersinggung tidak ada omongan yang menyinggung dia kemudian dia marah dia datang ke dukun suruh santet orang tersebut. Dengan mudahnya mereka menyakiti sesama kaum muslimin. Akan tapi Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau ada penyihir maka dilihat bagaimana bentuk sihirnya. Apakah sihirnya menggunakan obat-obat bahan kimia yang bukan merupakan meminta bantuan syaitan ataukah sihirnya ternyata dia gunakan dengan menggunakan bantuan syaitan. Kalau ternyata dengan bahan-bahan kimia maka dia tidak kerjasama dengan syaitan dan hukumnya tidak kafir. Akan tapi jika dia bekerja dengan syaitan pakai mantra-mantra, abrakadabra, ala kazam ya. <laughs> Nah, ini ini berarti syirik. Orang ini adalah penyihir yang yang kafir. Jangankan penyihir kafir, orang yang datang ke penyihir saja yang benarkan perkataannya jadi kafir apalagi penyihirnya. Rasulullah SAW mengatakan man atakahinan atau arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal dan membenarkan perkataan dukun atau para tidak normal tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Yang datang saja bisa kafir, apalagi dukun dan paranormalnya. Sekarang sulap, sulap bagaimana? Maka dilihat sulap tersebut. Apakah sulap tersebut dengan menggunakan bantuan jin ataukah hanya dengan menggunakan teknologi atau tipuan mata dan yang lainnya. Contohnya sebagian tukang sulap yang saya pernah lihat sendiri. Tatkala dia mempraktekkan sulap, dia mengatakan, tolong teman-temanku yang memiliki ilmu jangan mengganggu. Ya. Kita sama-sama cari uang. <laughs> Seperti ini. Macam-macam tukang sulap itu. Karena kalau ada yang ganggu bisa jadi dia tusuk anaknya, anaknya mati betulan. Ya. Maka dia bilang tolong ya, ada etika di antara para dukun, ya, kode etik di antara para dukun yang tidak boleh dilanggar. Dia bilang mohon saling pengertian. Dan ini saya pernah lihat langsung seperti itu. Ada yang tukang sulap tapi hanya sekedar tipuan mata ya. Seperti pernah seorang sahabat kita di sini, ya, mahasiswa, Ustadz dikenal di sini terkenal, saya tidak ingin sebutkan namanya. Tatkala ada acara di depan syekh-syekh di sini, dia dia praktekkan praktek sulap yang luar biasa. Sampai sebagian syekh mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena <laughs> luar biasa sulapnya yang dia tidak bisa membenarkan pandangan matanya tapi ternyata hanya kelihatan apa? tangan. Seperti ini maka tidak dikatakan apa? sihir. Kecuali kalau dia mengesankan bahwasanya dia punya hubungan dengan jin tomang, dengan jin ifrit. Padahal dia bohong. Ini pun harus ditangkap orang seperti ini. Karena dia ingin melariskan kesyirikan. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan dengan jin tomang sama jin ifrit sama apa namanya jin-jin yang lainnya, sama setan-setan yang lainnya. Cuma dia sok seakan-akan dia punya hubungan dengan jin-jin atau ya setan-setan maka orang seperti ini harus diberhentikan karena dia menyebarkan apa? Menyebarkan kesyirikan. Allah alam bisa. Yang kedua tadi masalah apa? Ah, kuya-kuya, fuya-fuya. Kuya-kuya. Jadi orang memasukkan orangnya bisa bicara jadi dihipnotis, dihipnotis. Ya saya saya masih ragu hipnotis itu ya. Yang jelas seperti itu tidak boleh. Yang jelas seperti itu tidak boleh karena menghilangkan akal pikiran. Di antaranya diharamkan khamr karena bisa menghilangkan apa? Akal pikiran. Tidak boleh seorang sengaja untuk menghilangkan akal pikirannya. Di antaranya dengan mengikuti praktek-praktek hipnotis ya. Dan saya khawatirkan praktek-praktek tersebut menggunakan jin sebagaimana tenaga dalam dan dan yang lainnya. Meskipun mereka berusaha mengilmiahkan, katanya ada otak kanan, otak kiri, tapi saya tidak begitu percaya karena langsung digerakkan bisa langsung bergerak. Ini dikhawatirkan, dikhawatirkan saya khawatirkan ada ada sesuatu yang halus di balik hal ini. Wallah alam bisawab. Tidak boleh ya ikut nonton acara sini tidak boleh. Ya, hanya boleh ya apa namanya uh, kita tidak boleh mengikuti acara-acara kemaksiatan. Di antara kemaksiatan adalah kesyirikan. Tidak boleh berpartisipasi meramaikan acara-acara tersebut kecuali kalau antum Ustad ingin tahu bagaimana praktek tersebut dalam rangka untuk membantah mereka. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam rangka menikmati acara tersebut, <laughs> ini tidak boleh karena ta'awun alal batil, alal ithmi wal udwan. Tidak boleh, tidak boleh berpartisipasi ikut serta dalam mensukseskan acara-acara kemaksiatan dan acara-acara kesyirikan. Ada lagi yang bertanya? Tas Anda mau tanya mengenai uh, hukum menghormati bendera itu bagaimana? Yang dan juga misalnya kalau orang itu termasuk bisa masuk ke terburuk perbuatan syirik, bagaimana dengan orang yang menghormati itu tapi tidak tahu itu perbuatan syirik, Tas? Orang yang menghormati bendera tapi mereka tidak tahu itu perbuatan syirik. Kalau itu termasuk perbuatan syirik, apakah mereka juga terkena atas doa syirik, atas dosa syirik? Eh, beliau ini bertanya tentang bagaimana hukum menghormati bendera. Apakah haram atau tidak? Wallah alam, saya tidak tidak tahu ya. Karena uh, yang jadi masalah tatkala seorang menghormati bendera tidak ada keyakinan tertentu terhadap bendera tersebut, hanya sekedar rutinitas lambang daripada e, lambang negara. Sebagaimana dalam peperangan, ya. Tatkala perang Rasulullah SAW menggunakan bendera dan bendera itu tidak boleh jatuh Sekedar lambang bukan dalam rangka bendera ini memberi manfaat dan kemudaratan. Sebagaimana dalam misalnya perang uh, perang Mu'tah tatkala para sahabat berusaha megang perang tersebut, maka yang pertama memegang uh, uh, perang tersebut uh, seorang sahabat kemudian meninggal kemudian diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib kemudian meninggal lagi kemudian diambil oleh ya, sahabat yang ketiga ya berturut-turut meninggal dalam rangka untuk megang perang uh, bendera tersebut yang akhirnya kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid kemudian ya, bisa berhasil berhadapan dengan ke, uh, pasukan dari Romawi tersebut. Jadi bendera tersebut bukanlah diyakini memiliki kemanfaatan tertentu, hanya sekedar simbol negara yang memberi motivasi dalam peperangan. Oleh karenanya, apakah hukum menghormati bendera kesyirikan? Saya ragu untuk mengatakan itu syirik atau haram. Allah alam bisawab ya. Saya perlu melihat fatwa tentang masalah ini karena ada tadi syubhat yang saya sampaikan tadi sebagaimana dalam peperangan bendera pun dihormati bukan untuk diyakini bendera tersebut memberi kemanfaatan atau kemudaratan tetapi sekedar simbol dalam peperangan. Wallah alam bisawab. Masih wajibkah bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah ketika imam menjaharkan surat Al-Fatihah? Karena kita tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Ini ada khilaf yang panjang tentang masalah ini, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah dibaca meskipun imam baca suara yang keras. Karena Rasulullah SAW mengatakan La salata illa bi umil kitab atau bi fatihatil kitab. Tidak ada solat kecuali dengan baca Al-Fatihah dan Al-Fatihah merupakan rukun rukun salat. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis umum. Tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Tidak ada yang mengkhususkan. Oleh karenanya dalam solat apapun harus dibaca surat Al-Fatihah. Baik imam mengeraskan atau imam baca dengan sir. Ada yang mengatakan bahwasanya sebaliknya, selama jadi makmum, imam jahar atau sir, maka tidak perlu baca karena kiroahnya imam adalah kiroah buat makmum. Akan tapi uh, eh, <clears throat> mengenai baca kewajiban baca surat Al-Fatihah, sebagaimana kita sebut tadi ada khilaf di antara para ulama yang mengatakan wajib baik bacaan imam sir kedeng tidak kedengaran atau tatkala imam baca jahriyah baca dengan membaca dengan suara yang keras karena keumuman hadis tadi la salata illa bi ummil kitab tidak ada salat kecuali bi Fatihatil kitab kitab kecuali dengan Al-Fatihah. Namun wallah alam saya lebih condong pada pendapat bahwasanya ya jika imam membaca dengan suara yang keras maka tidak wajib bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah selama kita mendengarkan bacaan tersebut. Kenapa? Dan ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad rahimahullah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan, dan jika dibaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah bacaan tersebut dan diamlah, dengarkanlah dengan saksama. Semoga dengan tenang semua kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini kata Imam Ahmad ijma bahwasanya ayat ini turun tentang surat Al-Fatihah. Ayat ini ijma ulama turun tentang surat Al-Fatihah jika dibaca maka harus didengarkan. Al-Fatihah dalam solat. Oleh karena para ulama mengatakan ayat ini mengkhususkan hadis yang umum tadi. Hadis tadi mengatakan tidak ada solat kecuali dengan alfa al-fatihah. Baik imam maupun makmum secara umum baik solat jahriyah maupun solat sirriyah. Tetapi datang ayat yang mengkhususkan wa idza al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an ai jika dibacakan Al-Fatihah dalam solat maka dengarkanlah dan tenanglah semoga kalian dapat rahmat. Ayat ini mengkhususkan keumuman ayat-ayat tadi. Dan apa fungsinya? Kalau ternyata imam baca kita juga ikut baca, ya. Apa fungsinya imam baca kalau kita tidak mau mendengarkan malah kita ingin menyaingi imam tersebut. Oleh karenanya saya lebih condong pada pendapat bahwasanya jika imam sempat kita dengar imam baca, maka kita ikut ikut baca. Tetapi kalau kita terlambat misalnya, sang imam sudah baca surat, maka kita baca sendiri surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita dapat dari awal imam baca Al-Fatihah, maka saya lebih condong pada pendapat tidak perlu membaca Al-Fatihah karena kita sudah mendengar bacaan imam tersebut. Wallahu alam besoap. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah doa dalam sujud Ustaz. Itu memang bagaimana seharusnya apakah seandainya seseorang itu tidak bisa membaca e, Arab atau doa dalam Al-Quran atau hadis, itu apakah kita diperbolehkan memakai bahasa kita sendiri? Yang satu, itu yang kedua pada saat setelah atahiyat itu katanya Nabi memperbolehkan kita untuk membaca doa apa yang kita sukai. Itu bagaimana dengan bacaan setelah tahiyat? Apakah harus juga pakai bahasa Arab begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tentunya tidak diragukan bahwasanya jika doa tersebut yang kita baca tatkala sujud setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kemudian kita berdoa dengan kata Rasulullah SAW fajtahidu fid doa bersungguh-sungguh dalam berdoa faqaminun ayustajaba lakum kata Nabi SAW fa amma ar-ruku fa'adzimu fihi rabb adapun tatkala ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala wa amma sujud fajtahidu fid doa adapun tatkala sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa Faqaminun ayustajaba lakum maka sungguh akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara sunnah adalah kita berdoa tatkala sujud. Dan kalau kita baca sirah para sahabat, kita dapati ada di, ada di antara mereka yang sholat sunnah setelah maghrib dan dia tidak mengangkat kepalanya kecuali tatkala azan isya. Seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya, tentunya dengan memuji Allah, dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dahulu berlezat-lezat tatkala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang yang kepanasan tatkala sujud. Ya, tidak bisa tidak bisa lama dia sujud. Ya. Oleh karenanya sujud adalah posisi di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sungguhnya kondisi seorang paling dekat dengan Robnya tatkala dia sedang sujud wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah dengan Allah. Semakin kita sujud, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, maka dimudahkan kita dikabulkan doanya. Sekarang jadi pertanyaan, saat kala kita selesai mengucapkan Subhanahu rabbil a'la bihamdihi tiga kali, kemudian kita ingin berdoa, maka apakah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya? Tentunya kita sepakat bahwasanya jika doa tersebut doa-doa dengan berbahasa Arab yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itulah yang terbaik dan kita berusaha untuk berdoa dengan doa-doa tersebut. Akan tapi jika seorang hamba ternyata ya tidak tidak banyak yang bisa bahasa Arab, bahkan cuma sedikit yang bisa bahasa Arab. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ternyata dia tidak bisa tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka tidak mengapa dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Tapi setelah dia mengucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Akan tetapi saya menganjurkan dengan doa-doa Nabi. Kenapa? Karena doa-doa Nabi lebih berkah. Kemudian yang kedua, doa-doa Nabi mengandung makna-makna yang mungkin di luar dari yang kita ketahui. Contohnya seperti doa yang sangat agung, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Ini doa yang disebut dengan istilah kita doa sapu jagat. Doa yang sederhana. Yang artinya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Rabb kami, berikanlah kebaikan dalam kehidupan dunia kami. Kemudian wa fil akhirati hasanah dan berikanlah kebaikan di akhirat kami. Wa qina adzabannar dan jauhlah kami, jagalah kami dari siksa neraka jahanam. Kita minta kebaikan apa saja di dunia ini, kita bisa dengan mengucapkan doa ini. Oleh karenanya seorang yang mengucapkan doa ini, sementara ada tujuan dunia yang ingin dia minta dalam hatinya, kalau dia tidak mampu untuk mengungkapkan, maka cukup dia mengungkapkan dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sih yang diinginkan sudah ter tercangkup dalam doa tersebut. Sampai sebagian salah mengatakan, barang siapa yang ingin punya istri yang soleha baca doa ini. Ya. Ingat para ikhwan sekalian yang belum nikah. <laughs> yang ingin punya istri soleh, baca doa ini. Rabbana atina fid dunia hasanah. Di antara hasanat adalah istri yang soleh. Bahkan di antara, eh, di antara kebaikan yang terindah di dunia adalah istri yang soleha Ya. Ya, adalah istri yang yang soleh. Dan di antara azab yang paling merupakan penderitaan istri yang kurang ajar. <laughs> Oleh karenanya kalau kita tidak mampu mengungkapkan dengan bahasa Indonesia, kita ada doa-doa yang yang mencakup seluruh permintaan. Tapi saya katakan tadi, kalau pun ada yang tidak mampu dan ingin ingin berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa dia ungkapan dia maka Allah alam bisawab tidak mengapa meskipun dengan pakai bahasa bahasa Indonesia sebagaimana saya pernah tanyakan kepada beberapa ulama akan hal ini Allah alam bisawab ada lagi yang bertanya menyambung e, pertanyaan tadi, e, sujud itu sebagian ulama di Indonesia saya dengar tidak boleh hanya di akhir sujud saja, tapi di semua sujud berlama-lama. Ini bagaimana? sih? Eh, e, mengenai e, mengkhususkan sujud tertentu dengan doa, tidak ada dalilnya. Seorang jangan meyakini, jangan meyakini bahwasanya doa itu yang disunahkan hanya doa pada sujud yang terakhir. Sebelumnya saya katakan tidak ada sunnahnya berdoa antum ingin berdoa atau tahu sujud tanpa sholat. Ini tidak ada sunnahnya. Ada orang dia tahu-tahu ingin doa dia langsung sujud. Ini tidak ada sunnahnya. Yang sunnahnya kalau antum ingin berdoa angkat tangan antum. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yastahyi min abdihi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahu sifran. Allah Subhanahu wa taala malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian Allah balikkan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Oleh karenanya sunnah tatkala seorang ingin berdoa dia angkat tangan bukan dia sujud. Tetapi kalau dalam salat disunahkan tatkala sujud dia berdoa. Namun sunnah tersebut tidak dikhususkan dengan sujud terakhir. Silakan sujud kapan saja, silakan sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Namun sering kita lihat orang lebih cenderung pada sujud yang terakhir ini terakhir. Namun kalau dia tidak meyakini ada keyakinan tertentu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuma jangan diyakini bahwasanya sujud eh, doa yang paling afdol adalah sujud terakhir ini tidak ada dalilnya. Oleh karena silakan pada uh, sujud mana saja terutama tatkala kita sedang sholat sendiri. Ya. Tapi kalau kita sedang jadi imam, ya jangan terlalu lama kasihan mak makmumnya. Ya. Bisa jadi makmumnya ketiduran di belakang. Ya. Dan ini terjadi apalagi kalau antum sholat di sini, sholat malam. Ya. Orang saking ngantuk-ngantuk bisa antum terdengar suara orang mengorok di samping antum dia sedang sujud ya. Saking khusyuknya dia berdoa. <laughs> Ada lagi yang bertanya? Hmm. Kita duduk sampai ikoma ini. <laughs> Ada yang bertanya? Silakan. Sudah paham semua? Ah, silakan. Eh, bagaimana anggapan beberapa orang yang dia umroh, umroh diri sendiri, kemudian setelah tiga hari atau beberapa hari kemudian dia umroh untuk orang tuanya, besoknya lagi untuk bapaknya atau ibunya gitu.